Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau bertanya masalah alkohol yang terkandung dalam obat, baik dalam bentuk tablet maupun sirup. Baik. Apa hukumnya meminum obat batuk misalnya yang di dalamnya terkandung alkohol 10,5% itu Bu ya? Eh, bismillahirrahmanirrahim. Alkohol adalah rohnya khamr. Khamr punya roh yaitu alkohol alkohol yang dikonsumsi itu nah, maka alkohol itu ah, kalau dikonsumsi hukumnya haram biarpun sedikit sekali sebab alkohol adalah haram masalah urusan diminum adalah haram jelas tetapi urusan masalah najis tidak najis ini ada perbedaan urusan najis tidak najis lain kalau urusan dikonsumsi masuk ke perut adalah haram obat batuk cuman setan tuh pinter sampai ngomong tapi buya obat batuk yang ada alkoholnya anak saya jodoh wah ini anak bakat jadi Yahudi nanti jangan-jangan naudzubillah ya memang luar biasa kalau sudah urusan produk-produk kafir itu anaknya seneng susu yang produknya orang Islam gak suka katanya gak enak enakan produk Yahudi ini kan problem nih dilatih anak kita sebenarnya orang kampung makan piwul doyan maka akhirnya orang kota bisa melatih anak kita dengan makan susu-susu yang produk Islam. Produknya kaum muslimin. Produknya saudara-saudara kita. Anggap saja biar kurang enak, yang bikin enak adalah lauk yang paling dahsyat lapar tuh perutnya. Enggak perlu kita berbangga dengan produk-produk yang dari luar. Khususnya yang memang diindikasi itu adalah dari produk-produk Yahudi. Produk-produk Yahudi. Tidak ada ulama-ulama yang ada di Arab sana telah membongkar produk-produk yang ada sangkutannya dengan Yahudi dan hendaknya kita menghindari sebisa mungkin. Kecuali kita ter, misalnya hal-hal semacam yang tidak bisa kalau masalah makan minum masih ada penggantinya. Cuman kadang-kadang urusan sesuatu yang tidak ada penggantinya. Sementara kita harus bersaing dengan mereka. Misalnya media-media informasi. Kita pakai menggunakan produknya orang Yahudi. Tapi untuk merangi Yahudi menggunakan senjata mereka untuk merangi Yahudi. Tapi urusan makanan dan minuman kita masih bisa untuk menghindar. Nah, kenapa kita harus pakai susu yang haram itu, yang yang susu yang produk Yahudi itu? Kita beli aja susu tetangga susu sapi itu, lebih segar dan sebagainya. Termasuk minuman juga ya, kadang begitu, obat batuk yang ada alkoholnya itu cocok anak saya, masya Allah. Nah, ini kan problem. Nah, alkohol adalah haram dikonsumsi, biarpun dalam kadar yang sangat sedikit. Adapun masalah alkohol najis tidaknya di, di baju dan pakaian ini adalah perbedaan di antara ulama. Jumhur ulama alkohol yang diminum, jumhur ulama mengatakan bahwasanya dari empat madhab madhab imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan alkohol itu adalah najis. Najis. Akan tapi sebagian ulama mengatakan seperti Imam Rabi'atul Ra'i Imam Muzani dalam makam Imam Syafi'i Syaukani mengatakan bahwasanya yang namanya khamr itu najisnya najis maknawi bukan hissi sebab di dalam Al-Qur'an disebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu digabungkan dengan berhala berhala tidak najis secara lahir karena itu adalah ba, batu tapi batinnya itu adalah disembah maka ini sebagian ulama ini ini adalah masalah alkohol kalau kena tangan mungkin masih ada perkenan tapi kalau masuk ke mulut dikonsumsi tidak ada tawar Dia pun yang mengatakan alkohol tidak najis tetap diminum hukumnya adalah ha? haram sudahlah masih ada obat batuk yang lainnya Kalau hati-hati kalau kita melanggar Allah sembuh di situ dikasih penyakit yang lain yang dikhawatirkan hanya pengen setan yang menjerumuskan saja batuknya sembuh tapi disiap disiapkan untuk diberi paru-paru Sakit paru paru bilang, Kenapa kita tidak yakin dengan Allah yang Maha kuasa untuk menyembuhkan anak kita? Masih ada obat yang lainnya. Cari obat yang non alkohol. Ada buah salah digunakan di jasad, minyak wangi dan sebagainya. Ini juga ada lagi pembahasan. Apakah minyak wangi dalam alkohol itu alkohol dalam minyak wangi itu apakah alkohol yang selama ini dikonsumsi? Bukan. Jadi alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah nama kimianya pun beda dengan alkohol yang bisa diminum. Sebab alkohol yang dibikin minyak wangi itu, kalau diminum bisa buta mata itu. Nggak bisa orang minum itu. Karena itu bukan diminum. Maka kalau memang seperti itu, alkohol yang digunakan minyak wangi itu seperti pirtus, bensin, dan sebagainya. Siapa mau minum bensin? Nggak ada. Tapi tidak dikatakan najis berarti. Jadi alkohol yang ada di minyak wangi adalah bukan alkohol yang diminum. Maka dia bukan tergolong alkohol yang najis itu. Yang dibahas adalah alkohol yang diminum. Dan tanyakan kepada pakar kimia sana. Ini nama nama kimianya adalah beda. Akan tapi kalau kita anggap alkohol itu yang ada di minyak wangi sama, di situ ada perbedaan ulama. Selagi ada perbedaan ulama, hendaknya kita luas. Luas ya bunyi begini bunyinya. Kalau Anda beli jangan yang pakai alkohol. Tapi kalau dikasih orang disemprot jangan menolak, kasihan yang nyemprot nanti. Dia sudah, oh masya Allah, Oh <laughs> oh masya Allah, itu saja. Ini adalah cara bijak. Kalau beli yang non alkohol, baik itu saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.